Alhamdulillah segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah dan diibadai kecuali Allah. Tidak ada sekutu baginya dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan juga rasulnya. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada beliau, keluarga beliau, para sahabat beliau dan juga orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman. Hadirin sekalian, para jamaah umrah, para penziarah Masjid Nabawi dan para mukimin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal. Ini adalah majelis yang ke-8, pertemuan yang ke-8 dari pembacaan kitab Al-Ihkam fi Sabri Ahwalil Hukam wa ma yushra'u lir-ra'iyyati fiha minal ahkam yang dikarang oleh guru kami di sini Beliau adalah Fadilatu Syekh Profesor Dr. Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili Hafizullah Dan kita masih Berada pada penyebutan keadaan-keadaan Para penguasa atau para pemimpin Yang berkaitan dengan amalan pribadinya Yang berkaitan dengan amalan pribadinya, amalan yang berkaitan dengan dirinya sendiri dan tidak berkaitan dengan perintah beliau atau larangan beliau kepada orang lain. Dan disebutkan oleh Syekh di sini lima bentuk. Di sana ada lima bentuk, ada lima keadaan yang berkaitan dengan amalan pribadi seorang pemimpin dan juga penguasa. Dan kita sudah sebutkan dua di antaranya. Yang pertama adalah seorang pemimpin melakukan ketaatan. Melakukan ketaatan baik yang wajib maupun yang sunnah. Melakukan sebuah ibadah baik yang wajib maupun yang sunnah. Kemudian yang kedua, seorang pemimpin atau seorang penguasa melakukan perkara yang mubah, perkara yang diperbolehkan seperti makan, minum, memiliki kendaraan, membeli rumah atau memiliki istana, ini adalah perkara-perkara yang mubah. Dan sudah kita bacakan keterangan dari Syekh Hafizahullah bagaimana sikap seorang muslim di dalam masing-masing keadaan tersebut. Apabila di dalam keadaan yang pertama yaitu seorang penguasa melakukan ketaatan baik yang wajib maupun yang sunnah maka yang harusnya kita lakukan adalah mencintai beliau karena ketaatan yang beliau lakukan. Mencintai beliau karena ketaatan yang beliau lakukan. Mencintai beliau karena keislaman beliau. Mencintai beliau karena beliau melakukan sholat. Mencintai beliau karena beliau melakukan puasa dan seterusnya. Kemudian yang kedua, apabila dia melakukan perkara yang mubah. Perkara yang diperbolehkan seperti makan dan juga minum, memiliki kendaraan, memiliki rumah dan seterusnya, maka perkara-perkara yang mubah, kaidah umum ini tidak terkait dengannya cinta dan juga melepas diri. Tidak terkait dengannya rasa cinta. Artinya orang yang melakukan perkara yang mubah ia tidak menyebabkan rasa cinta yang ada di dalam diri kita. Tidak menyebabkan rasa cinta dari diri kita Demikian pula tidak menyebabkan kita berlepas diri dari beliau atau membenci beliau. Ini adalah perkara yang mubah. Seorang manusia boleh melakukannya dan boleh dia meninggalkannya. Oleh karena itu tidak terkait di dalam masalah ini rasa cinta dan juga rasa rasa benci. Kemudian setelahnya beliau menyebutkan keadaan yang ketiga. Masih berkaitan dengan keadaan yang berkaitan dengan perilaku atau amalan pribadi seorang imam atau seorang penguasa. Beliau mengatakan as-suratu ats-tsalitsah. Bentuk yang ketiga atau keadaan yang ketiga dari keadaan-keadaan penguasa, amalan-amalan penguasa yang berkaitan dengan dirinya sendiri. Tarkuhu lil mustahabbati wa fi'luhu lil makruhat beliau meninggalkan perkara yang mustahab dan melakukan perkara yang makruh. Yang ketiga, di antara keadaan atau di antara amalan seorang penguasa yang berkaitan dengan amalan pribadinya adalah beliau melakukan atau meninggalkan perkara yang mustahab. Meninggalkan perkara yang mustahab yaitu perkara yang disunahkan di dalam agama ini atau beliau melakukan perkara yang dimakruhkan melakukan perkara yang dimakruhkan sebagaimana yang kita tahu perkara yang mustahab ini kita didorong untuk melakukan perkara yang mustahab kita didorong untuk melakukan Baik, siapa yang bisa menyebutkan contohnya perkara yang mustahab? Siapa yang bisa? Perkara yang disunahkan yang kita di dorong untuk melakukan perkara tersebut. silakan yang bisa masukkan jarinya. Banyak. silakan pak Mau mencoba? Apa misalnya? Iya, sholat sunnah fajar. Iya, misalnya sholat sunnah fajar yaitu sholat sunnah yang dilakukan sebelum kita melakukan sholat subuh. Dan Nabi SAW menyebutkan bahwasanya dua rakaat sebelum subuh ini lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dan Nabi SAW dahulu beliau senantiasa menjaga dua solat sunnah sebelum subuh, baik dalam keadaan mukim maupun beliau dalam keadaan safa. Ini menunjukkan tentang disunahkannya ya solat sunnah sebelum fajar atau sebelum subuh. Baik, siapa yang bisa menyebutkan amalan yang lain? Silah sebelah sini, Pak yang termasuk yang termasuk amalan sunnah. Apa? Menjenguk orang yang sakit. Ini termasuk amalan yang didorong. Ya, dan ini adalah termasuk hak ya seorang muslim atas muslim yang lain. Apabila ada seorang e, muslim yang sakit, maka kita didorong dan diajurkan untuk menjenguk ya orang tersebut dengan maksud untuk mendoakan, demikian pula untuk memberikan hiburan supaya dia merasa ringan musibahnya. Nah, ingin mencoba? Puasa Senin Kamis. Ya, puasa Senin Kamis ini juga termasuk perkara yang perkara yang mustahab. Dan di dalam sebuah hadis Nabi SAW melakukan puasa Senin dan juga puasa Kamis karena pada dua hari itulah ditampakkan amalan Itu dilaporkan amalan kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, ini adalah di antara contoh perkara yang mustahab kita didorong untuk melakukannya, dianjurkan untuk melakukannya. Baik, kemudian di sana ada perkara yang makruh. Di sana ada perkara yang makruh. Kita diperintahkan untuk meninggalkannya. Meskipun bukan keharusan, tetapi kita didorong dan dianjurkan untuk meninggalkan perkara yang makruh. Baik, contoh di antara perkara yang makruh apa? Nah, siapa yang bisa menyebutkan? apa? Merokok. Tapi merokok apakah ini termasuk perkara yang makruh? Ya pendapat yang lebih kuat bahasanya merokok adalah perkara yang diharamkan. Nah, mungkin contoh yang lain. Apa? Iya, memakan bawang merah dan juga bawang putih dalam keadaan mentah. Memakan bawang merah dan juga makan bawang putih dalam keadaan mentah, maka ini dimakruhkan. Dan di dalam sebuah hadis beliau sallallahu alaihi wasallam melarang orang yang memakan dua jenis pohon ini untuk mendekati masjid. Yaitu dilarang untuk mendekati masjid. Ya sampai hilang bau yang keluar dari mulutnya karena dia memakan bawang merah atau bawang putih. Baik, contoh yang lain. Apa? Apa? Terasi. Nah, Allah alam. Kalau misalnya dia seperti bawang merah ataupun bawang putih, ya dari e, dari segi dia mengganggu orang lain maka bisa dimasukkan. Tapi kalau misalnya tidak maka tidak bisa di, dimasukkan. Baik, cari yang lebih jelas saja. Misalnya tidur antara maghrib dan juga isya. Jadi waktunya sekarang bukan tidur ya. Ya antara maghrib dan isya waktunya untuk bangun. Dimakruhkan untuk tidur ya antara maghrib dan juga dan juga Isya. Ini adalah perkara yang yang makruh. Kita didorong untuk meninggalkan. Didorong untuk meninggalkan perkara yang makruh. Seandainya ada seorang penguasa perkara yang mustahab dia tidak lakukan. Salat rawatib tidak dia lakukan, ya, dia juga tidak puasa sunnah. Kemudian perkara yang makruh justru beliau lakukan. Ya antara maghrib dan isya beliau tidur misalnya atau seorang penguasa memakan e, bawang merah atau bawang putih dalam keadaan masih masih mentah. Sikap kita sebagai penguasa, sebagai seorang rakyat bagaimana melihat keadaan seperti ini? Ya, sikap kita sebagai seorang rakyat, sebagai seorang masyarakat bagaimana ketika melihat seorang penguasa dia meninggalkan perkara yang mustahab padahal kita dianjurkan untuk melakukannya atau dia melakukan perkara yang makruh padahal kita ia diperintahkan untuk meninggalkan perkara yang yang makruh. Ini yang ingin diterangkan di dalam poin ini. Walahu halatan. Maka dalam keadaan demikian ada dua keadaan. Itu beliau bagi menjadi dua keadaan. Al-ula yang pertama ayyaktasira tarkuhu lil mustahabbi wa fi'luhu lil eh, wa fi'luhu lil makruhi ala nafsihi. Keadaan yang pertama beliau meninggalkan perkara yang mustahab atau melakukan perkara yang makruh ini akibatnya hanya pada dirinya sendiri. Jadi beliau akan menyebutkan dua keadaan. Terkadang dia melakukan meninggalkan perkara yang mustahab atau melakukan perkara yang makruh akibatnya hanya pada dirinya sendiri. Dan keadaan yang kedua nanti akan disebutkan beliau meninggalkan perkara yang mustahab dan melakukan perkara yang makruh dan akibatnya selain dirinya sendiri juga kepada orang lain. Ini yang akan beliau sampaikan. Jadi ada dua keadaan dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama akibatnya hanya pada dirinya sendiri. Kemudian yang kedua akibatnya pada dirinya sendiri dan juga oleh kepada orang lain. Baik, al-ula ya apabila meninggalkan perkara yang mustahab tersebut atau melakukan perkara yang makruh yang akibatnya ada pada dirinya sendiri atau kembali kepada dirinya sendiri. Famin amthilati tarkil mustahabbi famin amthilati tarkil mustahab tarkuhu liqiyamil lain. Maka di antara eh, di antara contoh meninggalkan perkara yang sunnah perkara yang mustahab adalah meninggalkan qiyamul lail. Apa qiyamul lail? Salat malam. Salat malam ini adalah perkara yang sunnah. Bukan perkara yang wajib. Dan di dalam sebuah hadis Nabi SAW alaihi wasallam mengatakan, "Afdhalu salatil afdhalu salati ba'dal maktubah as-salatu fi jawfil lain." Sebaik-baik salat setelah salat fardu adalah salat yang dilakukan di pertengahan malam, yaitu salat malam. Ini menunjukkan bahwasanya salat malam adalah perkara yang mustahab di antara contoh seorang penguasa meninggalkan perkara yang mustahab dan akibatnya kembali kepada dirinya sendiri adalah meninggalkan sholat malam. Ini akibatnya kepada diri, diri beliau sendiri, yaitu beliau ya tidak mendapatkan fadilah, tidak mendapatkan keutamaan melakukan sholat malam yang merupakan sholat yang hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang dikuatkan. atau tilawatil Quran atau tilawata atau tilawatil Quran atau membaca Al-Quran. Jadi penguasanya tidak membaca Al-Quran. Tidak membaca Al-Quran dan membaca Al-Quran atau tilawatul Quran adalah amalan yang mustahab. Di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bi kulli harfin hasanah." Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka setiap huruf dia memiliki satu kebaikan. bi ashri أَمْثَالِهَا Dan satu kebaikan, Allah lipat gandakan menjadi sepuluh kebaikan. لَا أَقُولُ أَلِفْ لَا مِمْ حَرْفٌ وَلَكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ وَلَامٌ حَرْفٌ وَمِيمٌ حَرْفٌ Beliau mengatakan, aku tidak mengatakan bahwasanya alif lam mim adalah satu huruf. Tetapi dia alif adalah satu huruf, lam adalah satu huruf dan mim adalah satu huruf. Sehingga orang yang membaca alif lam mim berarti dia membaca berapa huruf? Tiga huruf. Mendapatkan tiga hasanah dilipat gandakan oleh Allah menjadi sepuluh kali lipat berarti dia mendapatkan tiga puluh hasanah hanya membaca alif lam mim. Lalu bagaimana apabila dia membaca lebih dari lebih dari itu? Ini menunjukkan bahasanya membaca Al-Quran, tilawah Al-Quran adalah termasuk perkara yang mustahab. Ternyata bisa di sana ada seorang penguasa yang meninggalkan amalan yang sunnah ini. Tidak pernah terlihat dia membaca Al-Quran, tidak pernah terdengar dia membaca Al-Quran, atau ada yang mengatakan bahasanya beliau tidak bisa membaca Al-Quran. Maka ini berarti dia meninggalkan perkara yang sunnah. Ausia min nafli atau per, uh, uh, puasa yang sunnah, puasa yang mustahab. Ya seperti misalnya puasa Senin Kamis atau puasa Nabi Daud, yaitu sehari puasa sehari tidak, atau puasa tiga hari setiap bulan, atau puasa pada tanggal 9 Zulhijjah atau puasa pada tanggal 10 Muharram, atau puasa pada uh, pada hari Arafah yaitu 9 Zulhijjah dan seterusnya. Ternyata kepada pada hari-hari tersebut diketahui bahwasanya beliau tidak melakukan puasa-puasa sunnah tersebut. Wa min amthilati fi'lil makruh at-takhassuru fi shalah. Dan di antara contoh melakukan perkara yang makruh adalah at-takhassuru fi shalah. Jadi masuk dengan takhassur adalah meletakkan tangan di lambung Al-khasirah artinya adalah lambung. Dimakruhkan bagi seorang yang sholat meletakkan tangan di lambungnya. Itu seperti orang yang ya bentuknya seperti ini misalnya. Ya dalam keadaan sholat dia seperti ini. Atau dalam bahasa kita apa namanya? Hah? Ya, eh, apa? Ya, ber, bertolak pinggang ya. Bertolak pinggang. Ya seperti ini enggak boleh. Atau kita katakan makruh hukumnya. Dan Nabi SAW melarang ya nuhiya anil qasri fi salah di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau sallallahu alaihi wasallam melarang untuk al qasr fi salah yaitu bertolak pinggang itu dalam bahasa Jawa apa Pak tenteng ya ya seperti itu ya ini nggak boleh atau makruh hukumnya dan ini adalah perkara yang yang makruh yaitu perkara yang dibenci ketika dalam keadaan dalam keadaan salat termasuk diantaranya yang disebutkan diantara bentuk yang meletakkan tangan di lambung adalah seseorang yang sholat seperti ini. Yang meletakkan tangan di atas lambungnya seperti ini. Ini juga termasuk perkara perkara yang makruh. Dan sunnahnya ketika kita dalam keadaan sholat, seperti yang dikuatkan oleh sebagian ulama, dan berdasarkan hadis yang sahih, yang diwatkan oleh Ibnu Khuzaimah di dalam sahihnya, bahwasanya Nabi saw. ketika sholat beliau meletakkan tangan kanan di atas tangan kirinya dan diletakkan di atas dadanya. Jadi dimaksud dengan dada adalah tulang dadanya. Ini adalah pendapat yang dikuatkan oleh sebagian ulama. Afdolnya, sunnahnya seseorang ketika dalam keadaan sholat, maka dia meletakkan kedua tangannya di atas, di atas dadanya. Dan dimakruhkan untuk meletakkan tangan di lambungnya. Yang baik seperti ini dengan dua tangan, atau dengan satu tangan misalnya, atau dengan seperti ini. Maka ini termasuk ya perkara yang dimakruhkan di dalam di dalam salat. Bagaimana seandainya ada seorang penguasa yang melakukan demikian? Bagaimana sikap kita ketika melihat seorang penguasa dia melakukan sholat dan sholatnya misalnya diletakkan di atas lambungnya, ya atau sholat dalam keadaan bertolak pinggang dan seterusnya? Nanti akan disebutkan oleh Syekh tentang sikap kita yang menghadapi keadaan seperti ini. Kemudian beliau mengatakan waftirashid fiha Demikian pula di antara contohnya adalah meletakkan dua hastanya di tanah. Yaitu di dalam sholat. Jadi masuk dengan zira, yang dimasuk dengan zira adalah hasta, yaitu antara siku dengan dengan sampai ujung jari. Ini namanya satu hasta, dinamakan dengan zira. Ketika dalam keadaan sholat, kita dimakruhkan untuk meletakkan di atas tanah seperti ini. Ya, dimakruhkan untuk meletakkan dirak kita ini ditempelkan di tanah seperti ini. Dan di dalam sebuah hadis beliau sallallahu alaihi wasallam wala mengatakan wala yabsutu ahadukum yadahu imbisata al khalf Imbisata al khalf Dan janganlah salah seorang di antara kalian meletakkan tulang hastanya seperti anjing yang meletakkan tulang hastanya. Itu ketika dia dalam keadaan ya duduk dalam keadaan mendekam maka yang namanya anjing itu meletakkan kedua tangannya seperti ini. Nah, kita dalam keadaan sujud dimakrokan ya ketika dalam keadaan sujud kita meletakkan hasta kita seperti ini, menempel dengan dengan tanah. Sunahnya bagaimana? Ditegakkan. Ya, sunahnya ditegakkan yaitu jangan sampai hasta kita ini menempel di di tanah. Kalau sampai ada yang melakukan, maka dia melakukan perkara yang makruh maka dia melakukan perkara yang makruh. Bagaimana seandainya ada seorang pemimpin yang melakukan, demikian? Nanti akan diterangkan oleh Syekh. Kemudian beliau mengatakan wa ta'jilis sahur atau suhur wa ta'khiril fitri fi Dan di antara perkara yang makruh adalah mendahulukan atau mengakhirkan sahur. Mengakhirkan sahur yaitu mengakhirkan sahur menjelang menjelang waktu puasa. dan uh, uh, mulainya puasa adalah ketika datang waktu sholat sholat subuh. Disunahkan seseorang untuk mengakhirkan sahur menjelang apa? Menjelang datangnya waktu sholat subuh. Dan ini yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Beliau dahulu mengakhirkan waktu sahur. Artinya tidak tergesa-gesa melakukan waktu sahur sehingga seseorang antara sahurnya ya sampai uh, waktu adzan ini masih lama. Tapi sunnahnya adalah kita akhirkan sampai menjelang apa? Menjelang subuh. Ini adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan ini adalah perkara yang afdal dan e, diantara hikmahnya adalah supaya kita kuat di dalam melakukan puasa. Karena semakin dekat dengan waktu subuh, berarti kita semakin, yang insya akan semakin kuat di dalam menahan lapar di siang hari. Tetapi orang yang melakukan sahur, ya sudah jam 12 malam, misalnya sudah sahur, ya maka dikhawatirkan dia akan lemah di dalam melakukan puasa. Sehingga sunnahnya yang datang dari Nabi SAW adalah mengakhirkan mengakhirkan sahur. Kalau misalnya ada orang yang melakukan takjil sahur, yaitu mendahulukan sahur, tergesa-gesa di dalam sahur, sehingga jarak antara sahurnya dia dengan sholat ini masih lama, maka ini perkara yang yang makruh. Demikian pula mengakhirkan berbuka puasa. Dia mengakhirkan berbuka puasa dan sunnahnya ketika berbuka puasa adalah mendahulukan atau menyegerakan. Nabi saw alaihi wasallam mengatakan, لا يزال الناس بخير ما khairin الفطرة. Beliau mengatakan senantiasa manusia masih dalam keadaan kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Artinya apa? Apabila sudah tenggelam matahari, sudah datang waktu maghrib, maka segera dia berbuka dan tidak menunda-nunda Ya karena ada sebagian menunda-nunda sampai 10 menit atau 20 menit. Bahkan ada yang menunggu sampai setelah maghrib. Maka ini adalah perkara yang makruh. Sunnahnya adalah kita menyegerakan berbuka puasa. Apabila sudah yakin tenggelam matahari, maka kita segera berbuka puasa. Taib. Ini adalah diantara contoh-contoh meninggalkan perkara yang mustahab dan juga melakukan perkara yang makruh yang mungkin dilakukan oleh seorang penguasa atau oleh seorang pemimpin. Lalu bagaimana sikap kita sebagai seorang rakyat? Beliau mengatakan hafizahullah, "Fala yatarattabu 'ala dzalik ingkarun wala ta'thimun." Beliau mengatakan maka tidak terkait atas ini semua ingkarun pengingkaran wala ta'zimun demikian pula tidak eh, menganggap dia melakukan dosa. Jadi maksudnya apabila kita apabila seorang pemimpin meninggalkan perkara yang mustahab atau beliau melakukan perkara yang makruh maka tidak boleh kita mengingkari. Tidak boleh kita apa? Mengingkari karena pengingkaran ini adalah kepada sesuatu yang mungkar pengingkaran ini adalah pada sesuatu yang yang mungkar. Sesuatu yang mungkar adalah maksiat. Yang apabila dilakukan dia berdosa, maka itulah yang dinamakan dengan perkara yang mungkar. Adapun perkara yang makruh ini tidak masuk di dalam perkara yang mungkar. Demikian pula orang yang meninggalkan perkara yang mustahab ini bukan termasuk kemungkaran. Jadi kemungkaran adalah maksiat yang apabila dilakukan maka dia mendapatkan dosa oleh karena itu beliau mengatakan fala yatarattabu ala dzalik ingkarun wala ta'zim. Yang demikian tidak menjadikan kita mengingkari dan juga tidak menjadikan kita menganggap beliau melakukan dosa. Jadi beliau meninggalkan perkara yang mustahab tidak berdosa. Demikian pula melakukan perkara yang makruh beliau juga tidak berdosa. Mengingkari kemungkaran ini adalah apabila di dalam kemaksiatan Kemudian beliau mengatakan li'anna tarka al-mustahabbi wa al makruhi laisa ma'siyah. Karena melakukan perkara yang meninggalkan perkara yang mustahab dan melakukan perkara yang makruh laisa ma'siyah, bukan perkara yang maksiat. Apabila ada di antara kita yang tidak melakukan puasa Senin Kamis, dosa atau tidak? Tidak, ini bukan maksiat. Ada di antara kita yang tidak melakukan sholat malam. Dosa atau tidak? Tidak. Ada di antara kita yang misalnya tadi ya menyegerakan sahur atau mengakhirkan berbuka puasa. Dosa atau tidak? Tidak berdosa. Dia melakukan perkara yang makruh tetapi tidak sampai kepada kemaksiatan. Berarti dia bukan mungkar. Kemudian beliau mengatakan mata ma'taqada istihbab al-mustahabbi wa karahata al-makruhi wal inkar innama yakunu ala fi'lil munkari min tarki wajibin au fi'li ma'siyah. Selama beliau masih meyakini itu adalah perkara yang mustahab dan meyakini bahasanya itu adalah perkara yang makruh, ya maka kita tidak mengingkari beliau. Beliau tahu bahasanya adalah perkara yang mustahab dan disunahkan. Tetapi beliau tinggalkan atau beliau tahu bahasanya adalah perkara yang makruh tetapi tetap beliau lakukan. Maka ini bukan sebuah kemungkaran, bukan sebuah maksiat yang kita diharuskan untuk mengingkari. Dan Syekh mengatakan dan pengingkaran sesungguhnya dilakukan atas per, e, melakukan perkara yang mungkar seperti meninggalkan kewajiban atau melakukan kemaksiatan. Jadi ingkarul mungkar ini dilakukan ya atas apa? Atas e, seseorang yang melakukan perkara yang mungkar. Dan perkara yang mungkar ini ada dua macam. Perkara yang mungkar ini ada dua, ada dua macam. Yang pertama, tarku wajib. Meninggalkan sebuah kewajiban. Meninggalkan sebuah kewajiban. Ini adalah sebuah kemungkaran. Kemudian au fi'li maksiyah atau melakukan kemaksiatan. Maka ini juga termasuk bagian dari dari kemungkaran. Jadi kemungkaran ada dua. Yang pertama meninggalkan kewajiban. Ya contohnya apa misalnya? Apa misalnya? Meninggalkan sholat atau meninggalkan puasa di bulan Ramadan padahal dia termasuk yang wajib atau me me melakukan kemaksiatan contohnya apa berzina atau melakukan e, korupsi atau melakukan kezoliman yang dan juga contoh-contoh yang lain maka ini adalah termasuk kemungkaran ya ini adalah bagian dari kemungkaran yang pertama adalah meninggalkan kewajiban atau yang kedua melakukan kemaksiatan. Adapun meninggalkan perkara yang mustahab maka bukan termasuk kemungkaran. Melakukan perkara yang makruh juga bukan termasuk kemungkaran. Yaqulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kemudian beliau hafizahullah menyebutkan atau menukil ucapan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, seorang ulama yang meninggal pada tahun 728 Hijriah. Beliau mengatakan ma umira bihi amral amra ijabin aw istihbabin fala yajuzu i'tiqadu diddi dhalik lakin yajuzu tarkul mustahabbi min ghairi ay yajuza i'tiqadu tarki istihbabihi wa ma'rifatu istihbabihi fardun 'ala al-kifayati li'alla yadhi'a shay'un min ad-din berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah apa yang diperintahkan dengannya dan sifatnya adalah wajib atau sifatnya adalah mustahab apa yang diperintahkan dan sifatnya adalah wajib ya seperti solat lima waktu atau berpuasa di bulan Ramadan bagi yang wajib atau diperintahkan dan sifatnya adalah mustahab seperti contoh yang tadi disebutkan ya solat uh, uh, rawatib demikian pula puasa Senin Kamis dan seterusnya beliau mengatakan maka tidak boleh meyakini yang kebalikan dari itu. Tidak boleh meyakini kebalikan dari itu. Artinya kalau kita sudah tahu itu adalah perkara yang mustahab, maka tidak boleh kita meyakini yang lain. Tidak boleh meyakini yang lain. Seperti misalnya meyakini bahwa ini adalah perkara yang tidak disunahkan. Padahal kita tahu itu adalah perkara yang sunnah. Atau itu adalah perkara yang wajib. Kemudian kita ingkari. Maka inilah ya juz. Ini tidak boleh. Lakin yajuzu tarkul mustahabbi akan tetapi boleh meninggalkan perkara yang mustahab. Meyakini bahwasanya itu tidak mustahab, tidak boleh. Ya kita tahu bahwasanya salat sunnah rawatib hukumnya apa? Mustahab. Tidak boleh kita meyakini itu tidak mustahab. Ini enggak boleh. Tetapi meninggalkan boleh tidak? Boleh. Ini yang ini beliau sampaikan. Kalau i'tiqad yaitu meyakini dia tidak mustahab, tidak boleh. Tapi kalau meninggalkan perkara yang mustahab maka diperbolehkan min ghairi ayyajuza i'tiqadu tarki istihbabi. Tapi tidak boleh di dalam hatinya ada keyakinan bahwa dia bukan mustahab. Ya boleh dia meninggalkan tetapi tidak boleh ada di dalam hatinya keyakinan bahwa perkara tersebut tidak mustahab. Wa ma'rifatu istihbabihi fardun 'alal kifayah dan mengetahui tentang disunahkannya perkara tersebut adalah fardu kifayah. Itu apabila sudah diketahui dilakukan oleh sebagian, maka gugur bagi sebagian yang lain. Li'alla yadhi'a syai'un minad din supaya tidak sampai hilang sebagian dari agama ini. Jadi mengenal dan mengilmui bahwasanya perkara tersebut adalah perkara yang mustahab, ini adalah fardu kifayah hukumnya. Yang demikian adalah supaya jangan sampai ada sebagian dari agama ini yang hilang atau sebagian dari agama ini yang yang e, tidak diamalkan atau yang yang hilang. Ini disebutkan oleh Syekhul Islam di dalam Majmu' Fatawa. Kemudian beliau mengatakan, "Lakin hada la yamna'u min da'watihi lil khair wa targhibihi fihi." Kemudian beliau mengatakan, akan tetapi ini tidak mencegah kita untuk mendakwai beliau atau mengajak beliau kepada kebaikan dan mendorong beliau untuk melakukan kebaikan tersebut. Tadi kita katakan, apabila seorang penguasa meninggalkan perkara yang mustahab atau dia melakukan perkara yang makruh, boleh tidak diingkari? Tidak boleh. Karena pengingkaran hanya kepada apa? Kemaksiatan. Dan maksiat mungkin dia meninggalkan kewajiban atau dia melakukan sebuah kemaksiatan. Tetapi kata beliau, ini tidak melarang kita atau mencegah kita untuk mengajak beliau kepada kebaikan. Mengajak beliau kepada kebaikan yaitu dakwatuhu lil khair dan mendorong beliau untuk melakukan kebaikan tersebut. Misalnya, kita datang kepada beliau, kemudian kita sebutkan hadisnya. Ya, kita sebutkan hadisnya, Pak. Di sana ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan tentang keutamaan membaca Al-Qur'an. Coba seandainya Bapak setiap hari ya satu lembar atau setengah lembar membaca Al-Quran. Atau kita sebutkan hadis tentang keutamaan berpuasa Senin Kamis. Yang mendorong beliau ya untuk melakukan puasa Senin Kamis. Atau mendorong beliau untuk meninggalkan perkara yang makruh. Yang kita sebutkan hadisnya bahwasanya perkara adalah, adalah perkara yang makruh. Artinya mendakwai beliau kepada kebaikan. Maka ini diperbolehkan yang dilarang adalah mengingkari karena pengingkaran ini hanya kepada kemaksiatan. Adapun mendorong kebaikan maka ini bab yang lain. Maka ini masalah yang yang lain. Lain antara mengingkari kemungkaran dengan mendorong kepada kebaikan. Oleh karena itu Allah mengatakan di dalam ayat wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dan dalam ada di antara kalian sebagian golongan yang mereka mengajak kepada kebaikan dan memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang dari kemungkaran. Di sana ada dakwah ilal khair dan di sana ada pengingkaran terhadap kemungkaran. Pengingkaran kepada kemungkaran tidak pada ya keadaan ketika seorang hakim meninggalkan perkara yang mustahab atau dia melakukan perkara yang makruh. Yang ada dalam masalah ini atau dalam keadaan seperti ini adalah targhib, yaitu mengajak beliau dan mendorong beliau untuk melakukan kebaikan atau melakukan perkara yang mustahab atau mendorong beliau untuk meninggalkan perkara yang yang makruh. Maka ini diperintahkan dan kita ya tidak dilarang untuk mengajak beliau yang melakukan perkara yang mustahab atau yang mengajak beliau untuk meninggalkan perkara yang yang makruh. Imtisalan li tarjib syari'i al-ummata ila fi'lil mandubat wa al makruhat ma'a bayani ma min al-thawab wal ajr ala dhalik. Ya, yang demikian adalah untuk melaksanakan perintah syari' yaitu perintah agama ini kepada umat Islam untuk melakukan perkara yang mandub, perkara yang disunahkan dan untuk meninggalkan perkara yang makruh dengan disertai penjelasan apa yang Allah sediakan bagi orang-orang yang melakukan perkara yang mustahab dan meninggalkan yang makruh berupa pahala dan juga ganjaran bagi bagi mereka. Jadi agama kita mendorong kita untuk melakukan perkara yang mustahab dan mendorong kita untuk meninggalkan perkara yang dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Maka kita terangkan kepada penguasa ya kepada seorang pemimpin tentang keutamaan yang melakukan perkara yang mustahab tersebut dan juga keutamaan meninggalkan perkara yang dimakruhkan. Ini yang sikap seorang apa? Seorang rakyat ketika melihat seorang penguasa yang meninggalkan perkara yang mustahab atau melakukan perkara yang makruh dan keduanya berkaitan dengan dirinya sendiri, berkaitan dengan dirinya sendiri dan akibatnya hanya pada dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, bagaimana apabila akibatnya berkaitan dengan orang lain? Meninggalkan perkara yang mustahab atau melakukan perkara yang makruh dan akibatnya bukan pada dirinya sendiri tetapi juga kepada orang lain. Apa maksudnya? Ayyata'adda tarfuhu lil mustahabbi wa fi'luhu lil makruhi ila ghairihi. Sampai ya akibatnya ketika beliau meninggalkan perkara yang mustahab atau melakukan perkara yang makruh akibatnya sampai kepada orang lain yaitu sampai kepada kita sebagai seorang rakyat seperti apa ka'ayyakuna imaman li shalah seperti misalnya penguasa tersebut menjadi imam ketika sholat dan ini zaman dahulu ya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam di zaman khulafaur rasyidin ya mereka yaitu para penguasa itu menjadi imam dalam sholat yang mereka menjadi imam dalam dalam sholat lima waktu. Bagaimana seandainya dia jadi imam dalam sholat, fayuakhiruha an waktiha al musahabi li ghairi maslahah. Kemudian beliau mengakhirkan waktunya yang mustahab tanpa adanya maslahat. Jadi harusnya atau yang yang disunahkan melakukan solat itu pada waktunya atau di awal waktunya ya solat subuh di awal waktunya, solat duhur di awal waktunya, solat asar di awal waktunya dan seterusnya. Ternyata ada seorang pemimpin, dia menjadi imam solat dan beliau mengakhirkan dari waktu yang mustahab. Ya tidak mengerjakan solat lima waktu tersebut pada waktu yang disunahkan. Ligoiri maslahah tanpa adanya maslahah. Jadi tidak ada di sana alasan yang benar. Jadi ingin mengakhirkan begitu saja tetapi tanpa ada masalah tertentu. Bagaimana sikap kita nanti akan diterangkan oleh Syekh. Au yartakiba inda salatihi bin nas ba'dul makruhat fi salah atau beliau melakukan perkara yang makruh di dalam salat. Beliau melakukan perkara yang makruh yartakiba inda salatihi bin nas ba'dul makruhat yaitu ketika beliau menjadi imam melakukan perkara yang makruh ketika salat. Contohnya apa tadi? yang bertolak pinggang ketika sholat. Ini adalah perkara yang makro Atau meletakkan dua hasta di mana? Di tanah. Menempelkan dua hasta di tanah. Ini juga perkara yang yang makruh. Padahal beliau saat itu bukan sholat sendirian. Tetapi sebagai apa? Sebagai imam. Dia sebagai imam. Artinya beliau sebagai imam di belakang beliau adalah manusia sebagai makmum. Ternyata di dalam sholatnya beliau melakukan perkara yang yang makruh. Padahal beliau sebagai imam. Maka bagaimana sikap kita sebagai seorang rakyat ketika melihat yang demikian. Ya, kalau yang pertama tadi tidak berkaitan dengan orang lain atau akibatnya tidak sampai kepada orang lain. Kalau ini sampai kepada kita, ya kita juga ikut-ikutan mengakhirkan sholat. Dia mengakhirkan sholat, akhirnya kita juga ikut mengakhirkan sholat. Maka bagaimana sikap kita? Fayunasahu sahu fidalik. Yang pertama adalah kita nasihati. sahu fidalik. Maka beliau dinasihati ini yang pertama. Wifqadwa bidshariyah sesuai dengan kaedah-kaedah syariah. Jadi menasihati pemimpin ada kaedahnya, ada doabitnya, ada aturannya. Bukan hanya sekedar semangat untuk menasihati pemimpin. Di sana ada doabit, di sana ada aturannya, ada kaedah-kaedah, ada aturan yang harus kita lakukan yang harus kita penuhi apabila kita ingin menasihati seorang seorang pemimpin. Di antaranya adalah berlemah lembut kepada seorang pemimpin ketika menasihati. Ya dan di dalam sebuah ayat Allah SWT ketika menyuruh Nabi Musa dan juga Nabi Harun mendatangi Fir'aun dan dia adalah orang yang paling kafir di dunia atau termasuk orang yang paling kafir di dunia. Dia mengatakan bahwasanya dia adalah Tuhan yang paling tinggi Allah SWT mengatakan dan berpesan kepada Nabi Musa dan juga Nabi Harun فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى Tidaklah kalian berdua, wahai Harun, wahai Musa mengatakan kepada Fir'aun ucapan yang lembut semoga dia yatadhakar, semoga dia ingat أَوْ يَخْشَى atau dia takut kepada Allah Azza wa Jal Nabi Musa dan juga Nabi Harun diperintahkan di dalam dakwahnya kepada Fir'aun untuk lemah lembut di dalam menasihati Fir'aun. Diharapkan dengan kelemah lembutan ini, dia akan menerima. Dia akan ingat, dia akan takut. Ini adab yang pertama, harus diperhatikan. Kemudian yang kedua adalah dengan sir. Yaitu dengan merahasiakan e, merahasiakan nasihat tersebut yaitu tidak mengumbar nasihat tersebut di depan orang banyak artinya menasihati beliau di depan orang banyak di depan rakyat yang lain maka ini bukan termasuk adab. Termasuk adab yang dibenarkan di dalam nasihati pemerintah adalah melakukan nasihat tersebut dengan sir, yaitu dengan rahasia antara dirinya dengan penguasa tersebut tanpa mengumbarnya atau menampakkannya di hadapan orang lain. Ini adalah di antara aturan ketika menasihati pemerintah. Jadi yang pertama adalah Yuna fi kita nasihati beliau. Ya kita nasihati beliau ya supaya melakukan e, sholat misalnya pada awalnya dan dengan cara yang lemah lembut, dengan cara yang rahasia. Kemudian setelah itu beliau mengatakan lima yatarattabu ala dalik min tafwidil ya ala amatin nas. Kenapa kita menasihati beliau? Karena apa yang beliau lakukan ini menjadikan manusia tidak mendapatkan keutamaan. Tidak mendapatkan keutamaan karena keutamaan didapatkan ketika seseorang melakukan solat di awal waktunya. As-salatu fi awali waktiha. Solat pada awal waktunya. Maka ini lebih afdal daripada dilakukan solat di pertengahan waktu atau di akhir di akhir waktu. Ya memang waktu solat ini panjang. Ya antara solat duhur sampai solat asar, ya ini adalah waktu yang yang panjang. Dan semuanya bisa dilakukan solat. Tetapi yang paling afdal yang paling banyak pahalanya apabila dilakukan sholat di awal waktunya. Kenapa kita menasihati? Karena kalau tidak demikian, maka manusia banyak yang tidak mendapatkan pahala sholat di awal waktu. Wahatta la yuktadabihi fidharik. Demikian pula supaya beliau jangan ditiru oleh orang lain. Karena beliau adalah seorang imam, seorang penguasa. Dan rakyat ini melihat kepada penguasanya. Oleh karena itu dinasehati ya supaya e, manusia atau rakyat ini tidak meniru apa yang beliau lakukan sehingga mereka bermudah-mudahan untuk meninggalkan perkara yang mustahab. Fa inna istihbaba fa in fa in istajaba lin nushi wa illa fala tajuzu ma dzalikal munaza'atu bal dar'ul fitnati muqaddamun ala fi'lil mustahab. Dan setelah itu beliau mengatakan, maka apabila dia menerima istajab. Apabila dia mendengarkan nasihat kita, melin nushi, maka untuk nasihat tersebut, maka itulah yang kita harapkan. Itulah yang kita harapkan. Alhamdulillah. Wa illa, tetapi kalau beliau tidak menerima, tidak mendengarkan nasihat kita, padahal kita sudah nasihati dengan lemah lembut dan kita nasihati dengan sir, dengan rahasia. Bagaimana apabila beliau tidak menerima nasihat kita? Beliau mengatakan fala tajuzu ma'adzalika almunaza'ah. Kalau misalnya beliau tidak menerima nasihat kita, maka meskipun demikian kita tidak boleh untuk memberontak. al artinya adalah mengambil alih kekuasaan. Atau istilah kasarnya adalah apa? Memberontak. Jadi seandainya beliau tidak menerima nasihat kita ya untuk e, melakukan perkara yang mustahab atau meninggalkan perkara yang makruh, maka ini kata beliau tidak boleh ya bersamaan dengan itu tidak boleh kita memberontak atau mengambil kekuasaan dari yang yang memiliki. Jadi ini tidak menjadi sebab ya tidak menjadi sebab bolehnya kita memberontak kepada pemerintah yang sah. Karena yang dia lakukan adalah hanya meninggalkan perkara yang mustahab atau melakukan perkara yang yang makruh meskipun akibatnya kepada diri kita sendiri ya eh, akibatnya adalah pada diri beliau dan juga diri kita maka ini tidak menjadikan kita memberontak kepada pemerintah yang sah. Kemudian beliau mengatakan bahkan menolak fitnah itu lebih didahulukan daripada melakukan perkara yang mustahab. Jadi dalam beberapa keadaan justru yang menolak fitnah itu lebih didahulukan daripada melakukan perkara yang mustahab. Kalau misalnya dikhawatirkan ya eh, kita mengingkari kemungkaran atau kita dia tetap melakukan perkara yang mustahab tersebut, justru terjadi fitnah yang lebih besar, maka dalam keadaan demikian kita jangan dia melakukan perkara yang mustahab tersebut. Ini maksudnya. Jadi dalam keadaan tertentu, apabila dikhawatirkan kita melakukan perkara yang mustahab, justru terjadi fitnah. Misalnya, tadi seorang penguasa dia mengakhirkan apa? Solat. Dia mengakhirkan solat dari awal waktunya. Kemudian kita tahu bahasanya ini menyelisih sunnah sunnahnya adalah melakukan sholat di awal waktu. Kemudian kita menyelisih pemimpin. Ya, saya melakukan ya e, sholat tersebut di awal waktunya. Kemudian terjadi fitnah yang besar. Ya, terjadi fitnah yang yang besar sehingga terjadi kekacauan, terjadi kericuan antara penguasa dengan rakyat gara-gara ada seorang yang dia melakukan perkara yang e, yaitu melakukan sholat di awal di awal waktunya sehingga terjadi fitnah besar. Maka mana yang didahulukan? Apakah kita tetap melakukan perkara yang sunnah tadi atau kita tidak lakukan? Yang disyariatkan dalam keadaan seperti itu adalah kita tidak perlu melakukan perkara yang sunnah tadi. Kenapa? Karena darul fitnah muqaddamun ala ala fi'lil mustahab. Karena meninggalkan fitnah atau menjauhi kekacauan, menjauhi fitnah itu lebih didahulukan daripada sekedar melakukan perkara yang mustahab. Jadi kalau dikhawatirkan kita justru akan menyebabkan fitnah di antara masyarakat yang menyebabkan perpecahan di antara masyarakat, maka dalam keadaan demikian kita tinggalkan perkara yang mustahab tersebut karena menghilangkan fitnah atau menolak fitnah itu lebih didahulukan daripada melakukan perkara yang mustahab. Kemudian setelah itu beliau menyebutkan contoh dari para pendahulu kita. Kita tahu bahasanya dalam beragama kita sudah diberi contoh oleh para pendahulu kita dari para sahabat radhiyallahu anhu para tabiin, para tabi tabiin. Di sana ada contoh dari mereka tentang masalah ini. Wa minasyawahidi lidzalik. Di antara bukti-bukti yang demikian yaitu kita meninggalkan perkara yang mustahab padahal meninggalkan perkara yang mustahab untuk mengikuti penguasa kita dengan tujuan untuk meninggalkan fitnah yang lebih besar. Di antara contohnya adalah ingkaru Ibni Mas'udin ala Utsman radhiyallahu anhuma itmamas salati bi Mina. Di antara contohnya adalah pengingkaran Abdullah bin Mas'udin atas Uthman bin Affan tentang masalah itmamus salah yaitu menyempurnakan salat di Mina. Kita tahu bahasanya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang sedang haji dan dia di Mina maka dia mengqasar salat. Ya, siapa yang sudah pernah haji? Yang pernah haji siapa? Ya, yang sudah pernah haji paham. Ya, ketika kita di Mina, baik sebelum hari Arafah maupun setelah hari Arafah, ketika di sana kita disunahkan untuk mengkosor solat. Jadi solat yang empat rakaat dikerjakan berapa? Dua rakaat, baik zuhur, asar maupun isya dikerjakan pada waktunya dan dikosor. Dan ini yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, seketika beliau menjadi khalifah, beliau menyempurnakan solat ketika di Mina. Beliau apa? Menyempurnakan solat ketika di Mina. Padahal Nabi Alaihi Wasallam beliau apa? Mengkosong solat ketika di Mina. Makanya Abdullah bin Mas'ud mengingkari. Atau beliau mengatakan kepada manusia, mengabarkan kepada manusia, bahwasanya sunnah Nabi Alaihi Wasallam adalah demikian. Yaitu mengkosong solat ketika di Mina. Karena Abdullah bin Mas'ud pernah yang bersama Nabi Alaihi Wasallam ketika berhaji melihat sendiri bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengkosong solat ketika di Mina. Taib. Summa atamma huwa bi ashabihi karahiyatan lil khilaf. Tetapi ketika solat, ya ketika Abdullah bin Mas'ud solat, ternyata beliau menyempurnakan solatnya. Tadi pas berbicara, ya kepada murid-muridnya, kepada orang yang di sekitarnya, beliau menyampaikan sunnah Nabi adalah apa? Mengkosor solat ketika di Mina. Tetapi pas waktunya solat, dia pas sholat duhur atau asar atau isya, ternyata beliau apa? Menyempurnakan sholatnya. Karohiyatan lil khilaf, karena beliau benci apabila terjadi di sana perpecahan di antara masyarakat atau di antara umat. Qaul al Bayhaqi berkata al Bayhaqi dan beliau adalah salah seorang ulama besar di, di madhab Syafi'i. Wa'aba Abdullah ibnu Mas'udin itmam as-salati bi Mina. Faqala al-Qamah فقام فصلى بنا أربعا قال فقلت له أتفعل ما عدت قال الخلاف شر. kemudian al bayhaqi menerangkan dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu telah mencela orang yang menyempurnakan solat di Mina. Artinya beliau um, mencela atau menasihati atau menganggap bahasanya orang yang menyempurnakan solat di Mina ini adalah menyelisih sunnah. Faqala al maka berkata Al-Qamah. adalah salah seorang ya salah seorang murid dari Abdullah bin Mas'ud. Menceritakan tentang bagaimana ya eh, yang dilakukan oleh Abdullah bin Mas'ud saat itu. Faqama, maka beliau berdiri. Fasalla bina arba'an, kemudian beliau salat empat rakaat. Ini yang menceritakan adalah al dan beliau adalah murid dari Abdullah bin Abdullah bin Mas'ud ya melakukan salat berapa rakaat? Empat rakaat. Qal fakultu lahu. Maka Alqamah sebagai seorang murid dan beliau adalah termasuk murid besarnya, murid seniornya Abdullah bin Mas'ud. Fakultu lahu, aku bertanya kepada beliau. Ataf'alu ma'ibta? Apakah engkau melakukan perkara yang engkau celah sendiri? Karena tadi beliau menasihatkan atau beliau mengabarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengkosor solatnya ketika di Mina. Tetapi kenapa beliau ketika solat justru apa? Menyempurnakan solatnya. Qala al-khilafu syarrun. Beliau mengatakan, menyebutkan alasan kenapa beliau menyempurnakan. Karena al-khilafu syarrun. Karena yang namanya khilaf, perpecahan ini adalah jelek. Ya, perpecahan ini adalah jelek. Beliau tidak ingin karena beliau ingin melakukan karena hanya hanya perka, hanya karena perkara yang mustahab kemudian terjadi perpecahan di kalangan jamaah jamaah haji. Ya terjadi perpecahan di kalangan jamaah haji atau di kalangan masyarakat. Ini adalah contoh dari Abdullah bin Mas'ud karena ini adalah perkara yang mustahab. Jadi orang yang melakukan empat rakaat maupun yang dua rakaat dua-duanya sah. Dua-duanya apa? Dua-duanya sah. Tapi yang Abdullah yang mana? Yang dua rakaat. Jadi Abdullah bin Mas'ud hanya meninggalkan perkara yang mustahab. Beliau tidak meninggalkan kewajiban dan beliau juga juga bukan melakukan kemaksiatan. Beliau hanya meninggalkan perkara yang mustahab kalau dikhawatirkan kita melakukan perkara yang mustahab, justru terjadi perpecahan di antara masyarakat, di antara jamaah seperti jamaah haji di sini, maka kita tinggalkan untuk mas maslahat. Tetapi tidak boleh kita meyakini dalam hati bahwasanya itu bukan mustahab. Saya sebutkan contohnya misalnya. Di dalam masyarakat kita, kita kurang mengenal yang namanya sunnah menggerakkan jari ketika apa? Ketika tersambung. Ada sebagian ulama berdasarkan hadis yang menurut beliau adalah sahih menggerakkan jari atau menggetarkan jari ketika tersahut ini adalah perkara yang sunnah. Ya, perkara yang sunnah yaitu menggetarkan. Kalau misalnya kita termasuk orang yang menganggap ini sunnah berdasarkan hadis dan kita menganggap ini adalah perkara yang sunnah. Tapi masyarakat yang ada di sekitar kita menganggap ini adalah perkara yang baru. Dan orang yang melakukannya adalah sesat dan juga menyesatkan. Khawatir kita terjadi perselisihan dan e, masyarakat belum siap, maka dalam keadaan demikian boleh tidak kita meninggalkan perkara yang mustahab tadi? Boleh. Kita tinggalkan sementara kalau memang kita menganggap itu sunnah sampai mereka paham, sampai mereka siap untuk menerima sunnah tersebut. Kita meninggalkan bukan karena kita meyakini itu tidak sunnah, tapi kita mencari waktu yang pas dan keadaan yang pas untuk menyampaikan sunnah tersebut. Ini kalau kita menganggap ini adalah perkara yang yang sunnah. Karena memang di sana ada khilaf di kalangan para ulama apakah sunnahnya demikian atau sunnahnya kita diam saja seperti ini tidak menggerak-gerakkan jari. Jadi ini adalah contoh di masyarakat kita meninggalkan perkara yang mustahab karena khawatir terjadi fitnah yang lebih besar dari dari itu. Ya, e, ini adalah contoh dan juga teladan dari Abdullah bin Mas'ud dan contoh yang baik dari seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang e, keadaan yang ketiga ini, yaitu apabila seorang pemimpin, seorang penguasa meninggalkan perkara yang mustahab atau e, melakukan perkara yang makruh, dan ini akibatnya selain kepada diri beliau sendiri juga kepada masa masyarakat. Maka sikap kita demikian, yaitu kita mengingkari dengan apa? Dengan lemah lembut dan dengan aturan yang ada di dalam syariat. Kemudian Apabila beliau menerima maka itulah yang kita inginkan dan apabila tidak menerima maka tidak boleh kita memberontak kepada pemerintah yang sah hanya karena apa? Karena dia meninggalkan perkara yang mustahab atau melakukan perkara yang makruh. Allah taala alam insyaallah kita lanjutkan pada uh, pekan depan yaitu hari Ahad sampai hari uh, Selasa. Dan untuk sementara ini kajian kita di Masjid Nabawi hanya tiga hari dalam sepekan yaitu hari Ahad sampai hari Selasa. Adapun hari Rabu sampai hari Sabtu maka sementara kita liburkan sampai e, waktu yang ditentukan. lanjutkan dengan beberapa pertanyaan yang sampai kepada kita. Yang pertama, bagaimana pandangan Islam atau menyikapi penista agama? Kita sebagai seorang muslim tentunya membenci setiap orang yang menistakan agama kita atau mengejek agama kita, mengejek Allah Subhanahu wa taala, mengejek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau mengejek Al-Qur'an atau mengejek sebagian dari syiar-syiar agama. Makanya adalah termasuk perkara yang diharamkan dan kita sebagai seorang muslim tentunya kita membenci orang yang melakukan demikian. Dan di dalam Al-Qur'an Allah SWT telah menceritakan kepada kita di antara penistaan-penistaan yang dilakukan oleh orang-orang kafir kepada agama kita. Allah SWT menyebutkan bahasanya orang-orang Yahudi mereka mencela Allah dan mengatakan bahwasanya Allah adalah fakir. Bahwasanya Allah adalah fakir, yaitu orang yang miskin. Itu zat yang miskin. Allah SWT mengatakan, لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَا Dan sungguh Allah SWT telah mendengar ucapan orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah adalah fakir dan kami adalah agniya, kami adalah orang-orang kaya. Ini diucapkan oleh orang-orang Yahudi dan tentunya ini adalah penistaan, bahkan penistaan terhadap zat Allah Azza wa Jalla. Mengatakan bahasanya Allah adalah fakir padahal Allah SWT adalah Al-Ghaniyyul Hamid. Allah SWT adalah zat yang maha kaya, yang maha terpuji. Ini penistaan, termasuk penistaan yang paling besar, yaitu penistaan yang berkaitan dengan dan Allah Azza wa Jal Dan Allah SWT juga menceritakan bahasanya orang-orang Yahudi mencela Allah dan mengatakan bahasanya Allah Tangannya maglulah Tangannya terbelenggu Allah mengatakan وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ maglulah وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ maglulah Orang-orang Yahudi mengatakan bahasanya tangan Allah maglulah Itu tangan Allah terbelenggu Maksudnya adalah Allah SWT adalah zat yang bakhil. Allah adalah zat yang bakhil. Yang tidak mau memberikan kepada makhluknya. Padahal Allah SWT dialah yang maha rahman. Allah SWT maha memberi. Dialah al-wahab. Dialah yang maha memberi. Dialah yang maha penyayang kepada hamba-hambanya. Tetapi orang Yahudi menistakan Allah dan mengejar Allah. Dan mengatakan bahasanya Allah adalah zat yang yang bakhil. Dan orang-orang Nasrani juga demikian. Menistakan dan juga mengejek Allah SWT dan mengatakan bahasanya Allah atau mengatakan Isa adalah Allah. Maka kafara alladziina qalu allaha huwal masih ibnu maryam. Mereka telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah adalah Al-Masih ibnu Maryam. Allah dialah Isa ibnu Maryam. Dan tentunya ini adalah sebuah penistaan dan penistaan yang besar karena berkaitan dengan zat Allah Azza wa Jalla. Demikian pula penistaan kepada Rasulullah SAW yang mengejek beliau dan juga e, menghina beliau atau mengejek Al-Quran dan juga menghina Al-Quran maka ini semua semuanya adalah termasuk penistaan yang seorang Muslim diperintahkan untuk mengingkari dan membenci dengan hatinya. Diperintahkan untuk mengingkari dan membenci dengan hatinya. Bagaimana sikap kita apabila kita menghadapi seorang yang melakukan demikian, tentunya kita pertama kita ingkari dengan hati, kemudian kita ingkari sesuai dengan kemampuan kita. Kita ingkari sesuai dengan kemampuan kita dan sudah ditunjukkan oleh Nabi saw. bagaimana cara mengingkari sebuah kemungkaran. Beliau saw. mengatakan di dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi." Fa in lam yastati' fabilisani fa illam yastati' fa biqalbihi wa iman. Barang siapa di antara kalian yang melihat sebuah kemungkaran, maka adalah dia rubah dengan tangannya. Jadi maksud dengan merubah dengan tangannya di sini adalah dengan kekuasaan. Apabila kita memiliki kekuasaan, kita sebagai seorang kepala, sebagai seorang uh, yang berkuasa dan kemungkaran tersebut ada di bawah kekuasaan kita, maka kita ingkari dengan kekuasaan kita. Seperti misalnya kemungkaran yang terjadi di rumah dan kita adalah sebagai seorang bapak rumah tangga. Kemudian terjadi kemungkaran di rumah kita, ya ada anak kita yang e, membawa perkara yang mungkar ke dalam rumah, maka kita ingkari dengan kekuasaan yang kita miliki. Karena kita adalah seorang kepala rumah tangga, kita ingkari dengan kekuasaan. Taib, tidak semua dari kita memiliki kekuasaan. Bagaimana seandainya kita ingin mengingkari kemungkaran sementara kita tidak memiliki kekuasaan. Beliau mengatakan fa illam yastati' fa bilisanihi. Apabila dia tidak mampu, maka dia lingkari dengan apanya? Dengan lisannya. Dia tidak memiliki kekuasaan. Tapi Allah memberikan keutamaan kepada dia bisa berbicara dengan lisannya. Dia seorang ulama yang bisa menulis atau dia bisa e, berbicara maka dia berbicara dengan lisannya. Tetapi dengan kaedah yang tadi sudah kita sebutkan dalam menasihati pemerintah, yaitu dengan lemah lembut, kemudian yang kedua dengan apa? Dengan sir, dengan rahasia. Kalau tidak memiliki kekuasaan, maka dengan lisan tetapi dengan doabit, dengan aturan yang tadi kita sebutkan. Baik, seandainya kita tidak punya kemampuan lisan, kita bukan orang yang berilmu dan kita bukan orang yang dekat dengan pemerintah sehingga dengan mudah kita menasehati. Apa yang kita lakukan? Mengingkari dengan apa? Dengan hati. Fa illam yastati' fa biqalbihi. Kalau dia tidak mampu, maka dengan apa? Dengan hatinya, yaitu kita membenci kemungkaran tersebut. Kita membenci kemungkaran tersebut, kita benci orangnya yang telah menistakan agama tersebut. Di dalam hatinya kita benci ya dengan orang tersebut karena dia telah mengejek Allah dan juga Rasulnya, mengejek ayat-ayat Allah Azza wajalla. Wadzalika adhaful iman dan yang demikian adalah iman yang paling yang paling rendah. Jadi kita mengingkari kemungkaran sesuai dengan kemampuan yang Allah berikan kepada kepada kita. Ya, bukan dengan melakukan sesuatu yang bukan wewenangnya. Melakukan sesuatu yang bukan wewenangnya atau melakukan nasihat tetapi dengan cara yang tidak dibenarkan. Seperti misalnya melakukan demonstrasi atau yang semisalnya, makanya adalah cara menasihati pemerintah yang tidak sesuai dengan agama kita. Wallahu taala a'lam wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.